Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang antara sikun mergo wonten ipun sawana kula kados engko nyimpen nyalon surah kemarin iki lho iki paham lamun apal dalam berdoa ngantos dumugi kidul mergo ban napa baca tobanan ya, kula tendel ing mestinya tetap bumi berisi lah kalau kula disulang bumi bengkel mereka Alhamdulillah Pantai wonten manfaat itu menawi sedoyo sederet Islam itu sami ngajeni bila syawalan punika sae. Berarti syawalan punika boten dosa. Nggih, boten dosa. Menawi kok dengan jawa dan syawalan dosa boten Awal Alasannya zaman ya di Nabi kira ono syawalan karena halal halal terus wajib dibunuh hukum fitnah langsung dosa terus sinten sing dosa bakal mlebu neraka ya ini kalau panjenengan kerja kumpul nang mriki berarti bakal mlebu Bila ya, ini kalau ini kula observasi wonten ing cerita pandang Jadi Yusman itu bisa akan ini Kalau bisa mengasih malah-malah tuh yang dengar tercebur jebul ya, asli itu romo asli saking cipta ya, di Pak tidak. Terus nembing tuh kalau ini tak ngerti kula asli saking beretan Jadi mereka saking cipta kalau ini meskipun saking cipta malah asli itu ya, itu udah tepang sedulur yang asli aslinya buat kenal akhirnya mengerti gue ini sedulur Mergawasanipun sawalan sae. Leres dawuh hasanun. Nopo ingkang dipun wilang dening sedherek-sedherek muslim sedaya bilih setunggalipun perkawis punika sae. Fahuwa indallahi boten boten batal mungkin sedaya umat Islam menika sepakat menjadikan perkawis sae dipun wastani awon. Utami kosok langsung pun boten batal mungkin wonten umat Islam sedaya ngawastani perkawis awon dipun wastani sae. Boten batal mungkin. Umami bisa elek-elek itu tiang wonten itu sebenarnya nyolong ibu colong senengane itu. upami ditambah sifat kok sebenarnya nyolong nyolong ini apa apa elek mesti jawab elek lan butuh bakal jawab nyolong itu apa? Butuh bakal korupsi apa napa elek Empat dengan tangkut yang gedung BPN Riko sedoyo pejabat kita tangkut di sedoyo mesti sepakat jawab ya, N. Eh. Mesti. Sinau kalau jawab L ini sudah melakoni. Karena kalau sedoyo sepakat boleh bakal mungkin. Wong Islam niku nopo sepakat mantan perkawinan diubah terus ya, Masa langsung pun tempat bakal mungkin sedaya umat Islam itu sepakat pertawis Allah dibenwartani ini Termasuk umpami wonten nopo mbak-mbak sing Natal niku mosok dodolan dari mentah niku. itu ditambah sih mbak, jenengan wonten saya nopo tetap jawab pun Nah, kalau ibu ibu dari kromo sono itu sing kami ngau saya budi saya mesti mesti itu jawaban mesti ini loh lo tersebut kalau lima soal muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun nopo ingkang ibu bilang ini umat Islam sedaya menika saya mesti munggah Allah mungkin mungkin-mungkin eh maka pakempalan punika syawalan halal bihalal bin qasa'id kutubun bidoni sini Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Porong bapak, porong ibu, pasti roti, sembahan, puluh, puluh Sawalan Syawalan kau panjang Dulu wonten zaman kanjeng Nabi Anaknya jeneng wulan syawal kau sampun wonten Kerengi pun kanjeng Nabi. Dan terus sembilan delapan jahiliyah, Tuniko sampun wonten jeneng sejenengane bulan syawal. Bulan syawal zaman jahiliyah Tuniko dipun wartani syawal mergo ing antawisipun. Mergo ing antawisipun nggih syawal niku artosipun salah an-nahor ilahiha yaitu unta-unta wonten ing tanah Arab mereka sami ngangkat buntute maksudnya apa buat diangkat buntute keranten wonten ing mulane biasane unta-unta niku do boten urut dilatih ini jadi untuk lanang tondonya boleh turun, buntutnya itu terus juga ya, aku mau berkawin, aku mau berkawin. Ini kosong langsungnya punya. Nah, menungso orang. Nah, diangkat malah kepengen. Itu kalau tidak kalau dulu pun ada yang dipun tonton, kalian menungso. Betul burung kita punya kau sebelum wasta di syawal zaman jadi ya mergo konten bulan niku boten bakal ana ceritanya kewan-kewan dirampilke. Ing pun ditami gandeng kewan orang rapi, menungso ning derek wonten penting ulang Syawal zaman jahiliyah do dan purun ke rapi. Menawi kok nekat zaman jahiliyah rumit nekat do nikah wonten ing wulan Syawal langsung itu sesepuh kuwi kuwi wulan sial. Bu malah kita ayah Nah, pun iso mati lan macam-macam hasil pun diwedi asli tadi itu boten kata wong terbukti bulan syawal zaman jahiliyah menungso ini punika kami padha nikah dipun sini dipun tebih ana ing bulan syawal nikah umpami kok wonten zaman sakniki teng Jawa umpami teng Mangir kok wonten nggih eh, Duh, ojo kawin, nanti dua bulan syawal, bulan Allah, di pangan nunggu langsung kudo. Ojo nikah ulang sama orang apik kudo. Aku mitos zaman yang menarik kok tasik kasus makanan berarti wangsul malik wonten yang zaman jahiliyah. Bagi nikah kapan kemauan monggo. Monggo. Malah keporo kanjeng Nabi kagem istilahipun nopo menolak wonten ibu mitos zaman jahiliyah dan dengan ibun kali bulan syawal tapi Nabi jarak nikah kalian sendiri dan Aisyah wonten di bulan Syawal. Lajeng kanjeng Nabi tak kabul nikah punika dijamu kisah rumiyin lagi kumpul kalian Sayyidah Aisyah ing wonten bulan Syawal. Mila punika sama baru engkang dereng nikah mungkin mumpung pasir syawal. Utawi engkang badhe nikah malih monggo kita di syawal. Bila menika Sayyidah Aisyah nanti wonten tunggalipun dawuh hilang artosipun itu itu harus Aisyah punika bangga. Sopo wong sing iso ngalahke aku? Senenge aku beruntungnya aku, bejolnya aku, aku dinikahi dengan Rasulullah, ono ing bulan Syawal. Aku kumpul kali Rasulullah, ya ono ing bulan Syawal. Nah ini betul atas ke bulan yang atur di Syawal orang liyane ora akeh boten wonten. Wonten Islam sebelum bulan punika. Baik. Engkang baru ampun nikah ampun kawin ono ing tengah tengah siang bulan Ramadan ampun kawin ono ing pun bulan Ramadan ini sempurna ora kawin nah, pasti yang Ramadan bisa tahu mungkin juga batal mungkin doa pun juga kaitan kaitannya pun bulan syawal. Ilmu pun beruji syawal menikah atau pun munda apik munda apik munda apik punika syawal mila punika artos ingkang kaping kalih punika ingkang panjenengan ibu dawuhaken dening para dari para penceramah koro ustaz koro kiai menawi pengawasan dawuhaken niki mumpung bulan Syawal bulan kagem peningkatan iman lan amal karena kutikan akan iya, tingkataken panjang kita dikatakan kesayangan-kesayangan ingkang agung kita lampai wonten ing bulan Ramadan Sedaya awal kesayangan Dungo dungo mungkin mugi tansah istiqomah tambah sae tambah mudah wonten ing bulan punika. Sinaosa jamaahipun dimundak maju. Niku piye sopir. Niku teng Insya Allah nanti ini bekerja. Malah nungguin. Pengobda itu di ya paling mereka ada apa? Mangke kami mami pasti kami ini. tentang hormat apa? Mami untuk apa? kami ini. Ada ke pusat. Wah, sosok itu benar-benar. <laughs> Ini duluan ke bulan syawal panjang muda maju sok jamaah. Mungkin-mungkin kemauan tambah tadi selama kita melakukan panjang awal gitu, ya, di tantangan saya studi saya muda ini. Lalu nak pun proso bodoh itu pun dianggap ini aku lebih badan pun keren. Ini foto ini pun mau pesta. Pesta ukuran makan-makan, dan itu Ramadan hasil sumeneh. Soalnya ketemu Ramadan sumeneh. Rumah sana banget ya niku jenengane nyawa niku Gusti Allah nah menjadi aku besok minta ngoten pun ngoten tiba. Bukan Kita terus bukan kenyono-nyono kasus bapak-bapak yang kami apa gotong royong jadi bangun pondok al-bintas itu mesti bener nyono kali kelakaan water ya, wonten nopong betul batakung Bukan kepikiran bahasa jelas begitu menunjukkan tiga orang tak ingin pun LP dari ngantos inggil bukan berarti mundur balik inailahi bukan niat kabur ini bener katanya menangis Sekali ngerti, aku pun harus mati. Ya. Aku ini sholat terus mulai Yusuf atau siang. Penak banget. Nah, malam-malam itu dirubah, rahasia itu Gusti Allah. Nah, terus di pulau kamu tak mau dari ibu pulau kerja. Ibu pulau kerja, orang itu yang sakit, pulau yang membawa negeri, sholat yang pulau kerja. Terus kalau lalu, akan pulau antara, bila terus bikin pengajian dengan di nomor Jawa Tengah. Padahal yang ngerti Jawa Tengah, kepintut kami ngomong ngeblas dan diwong ngeblas. Saling puluhan dari berikut nuwani beriko, nenggo ibu beriko, sampun sehat pulau wangsu malai wonten yukjo, bosen tergak mungkin nanggung kali itu, untuk telepon, kabundut. Kalau mikirin diri sebenarnya si loro ibuku, mesti si kabundut ya. Ibuku lo ngerti ya si kabundut bapak. Ibuku lo tunggu di dinten iki, si kabundut itu tampil sehat bersuara. Kersani pun kusti nomor. Ya. Segera kami tambah sehat, sehat tidak ada tadi. Tahu itu. Ibu itu. Bila benar nenggo mangke wahyu ngarutan poso umami akune kandha dari utang poso Ramadan kalau ini asuk wae nek nyarutan isih setahun kok poso posone meneh ampun menggulkan menawi sak niki di awal puni punika aku tak nyawal piye menawi mengatakan saya pun malah aku tak nyawal utang ana ing bulan Syawal Binyari akhina lisan bulan syawal Insya Allah kita tuh ganjaran mawi Sembilan ganjaran nyari tang poso Pun kabeh kali ganjaran Poso lalu diwon dengan bulan syawal Semangat pun menari, Anggir ibu nyaru tangkok keleretan Barengi kalian senen kemis Menari biasanya pun senen, nyenen menari kemis Kemis Aku ini kok keleretan gaji pun yang tentang poso kok Senin Kemis, intinya ya punya posonya utang peran Ramadan, ya gila lagi no Senin, no Kemis, insya Allah kita untuk ganjaran tahu. Sebisa ganjarannya utang poso, kami kali ganjaran, sudah meningkat lelet memenuhi pinter Senin kalian. Menikah kalau mau pun bulan syawal. Lajeng wonten malih halal di Halal halal pun itu bisa ada antik antikipun ini bahasa Arab nggih boten, bahasa Indonesia nggih boten. Panjang menarik dipun ditinggal pun halal di halal itu bahasa Arab. Panjang menawi dipun taklokaken tiang dan Arab menika boten no napa niku halal di halal. Boten ketemu. Ranjeng panjang halal di halal ini kok odo-odo saya pun para ulama wonten Indonesia. Hanya Gusti Allah utawi kalian sepodo-podo nanti wujud halal ya. halal itu dengan ngalalakan datang pulau pulau teman putih ngalalakan datang dengan ini orang ini kalau disebut makan halal di halal tak ugi malih halal si pun cara hukum fikih wonten halal eh, halal ingkang dados kosok langsung pun halal menawi haram punika sedaya perkawis ingkang dipun larang dipun alih dening Gusti Allah menawi halal sedaya perkawis ingkang dipun keparengaken dening Gusti Allah halal di halal atau artosipun monggo sareng-sareng itu nglampahi sedaya perkawis ingkang halal-halal kemawon lan nebihi sedaya ingkang haram haram maksiate dikurangi syukur-syukur disangket Pasang sekalipun. Dipun kertos kalawan Ini kok ingkang mantok kami. Ingkang mantok kami itu Wonten ing Al-Qur'an biasanya pun nama halal punika dipun satu atom kalayan nafas thayyib. Halalan thayyibah. Halal dipun keparengaken Allah thayyib tursae bergizi apik nyenengke. ini kok halal halal ya, di atau sukun kita tumindan ingkang pun itu di sini Allah nggih sae nggih datang di liyane. Contoh menawi dangaran kok halal nanti dalam tentu contoh nggih. pun nopo Jenengan ngertos kolon jono nggih. Ya? Kolon jono. Ha, nah, Kidul Glonto wonten sabil ingkang dipuntanemi kolon jono. Kalau dono itu halal nopo haram? Halal nopo haram? Halal. Nah, halal ya dono detail dengan yang barang halal itu satu detail Halal. Menawi dan cuti dengan undur betul kolon jono diuseng-useng. Inten-inten pripun Wah, ibu itu bakal mungkin dan ini kalau wonten istilah halalan toyiban niku halal nanging kalau ini kau butuh sapi lembu punika niku wonten halalan toyiban Mantan ugi wonten eng halal di halal punika nopo perkawin saya, nanging jadi tentu sah mengganti Allah nanti jadi tentu saya kan nyenengaken dhateng tiyang contoh umpami wonten tamu Kulo Asli pun pun kesel Bodoh mami iso kathah tamu Terus kesel tamu ini tidak jagong suwe banget nang ati grundel tamu kok ora bali-bali tengah ati grundel waduh sayang tamune tangkep jenengan sampun saya Pak. Oh, jere kok mboten napa-napa. Padahal pun manganipun umpami tamu itu dengan yang dia cuma bagi istirahat. Ini bisa halal menggaipun gusti Allah. Nanging boten toyib kurang sae. Oh, sok tamu menjak tundung ditundung diusir kon bali. Gitu ada muni kesel-keselan itu gitu. Boten kok biasa mawon. Kalau pijet-pijet sikil. Kalau kalau ini ngoten wonten napa terderek mau jagongan wirang Betul nanti jagongan, kok bilang jagongan kamu, kalau nggak mau bilang kayak bujuk kulo, kok tumben di masa itu jagongan suwi. Nah, mau sekarang tak kontak, berarti tak tutup. Ini tak rumah nyeneng ke tamu. Nanti kalau tunjuk, itu kalau subur yang ke tamu ini, hormati tahu. Kalau kalau cerita kalau gitu, dengan tahu itu cerita, aku ini mimpi, kalau itu mimpi mas diundang sekalipun pun pulang kan langsung ke Jakarta mati sing ngundang kula jangan jenengane Amir Pulang ini ngimpi kula niku artine nopo. jadi status kula niku dianggap kayak dukun kita kon ngimpi-ngimpi eh nanti saya e, wong saya kita mimpi. ngimpi ya kula yang mikir-mikir lagi punya nang tamu ini pun kalau buatan ngertos ya kalau saya Kalau hilang ngertos. Nanging menawi masalah bahasa Arab insya Allah kalau seperti ngertos. Ambil niku pun penguasa utawi pemimpin. Dados menawi nyimpin jenengan niku artosipun jenengan dipun dawuhi supados dados penguasa utawi pemimpin. lo penguasa napa kula nggih boten berpendidikan kok. Kalau bukan bakal mungkin nyalon lurah, bukan bakal mungkin nyalon nopo-nopo. Kalau ini itu perintah supaya sendirian ada pemimpin, pemimpin pun kok ada ateges pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, namun pemimpin rumah tangga, jenengan sampun pun jenengan nikah. ini niku perintah dengan kan nikah. Nggih cocok. ini kan lebih kesen muslim kali lihat setri kalau ini. Ah, iki akhirnya malah gambar Jawa iki lek pertamu. <laughs> Akhirnya pun curhat masalah wedok ini. Wah, Ini pripun? Niku piantu setrine seneng kalian jenengan. Nah, ini pun boten seneng. ini niku bahasa batin ini pun cembung. Itu <laughs> tentang bahasa batin, bahasa bahasa mimpi. Nali pulau ketemu yang baik pun itu mesti pelungan itu no. Nanging batin ini pun pulau ngerti. Wow, oh, ini bahasa batin ini. Gini pun pulau jadi kemauan. Pun ngaturi pun dangu, rampung. Lebih no. Silaturahim malih. Ngerti kok lagi ini cocok. Eh. Silaturahim malih tanpa. Pulau nembe mawon mimpi malih. Kalau cerita kali bapak-bapak buyu, tetap nggak praktek jadi dukun baik. <laughs> Kalau mimpi malam, disewani almarhum Mbak Kiai Budori sedang sejo. Mbak Budori mandap tangkeng Bandung sok ngawe-awe pulau kalau pun hari ini tak mangkok dan rupi keluar, jangan keluar. Niku sih pun nopo Gusti, aku tahu sih mulak gelung ngilmu ngimpi ana sik takon masalah ngimpi nggih pun kula langsung mulai kula mboten paham ngimpi nanging menawi bahasa Arab insyaallah kula tegese ngertos luwih niku mbok pilih harfosipun kul lillah luwih niku kul lil lillah nggih kula karang jambak mbok <laughs> ben seneng wae Kulillah niku pun jenengan dipun dawi supados mucap monggo kalih dipun daerah. Jenengan dipun dawi sen mucap kan biasa ake ngendikan niku lillahi krono Gusti Allah ngata aja zikir boten namung sok seneng main itu seneng ngolek-ngelek tonggong ngucap sing sareng boten nanging lillah krono Gusti Allah. Nggih mas cocok waduh iki cocok meneh. Apa cocok pribun? eh, tuh, kalau niku pun ketun sangat rumian niku. Zaman kula tasih nom-noman niku tasih semangat dari majlis pikir menarik sak di kasus mudah untuk nonton niku. Dari majlis zikir. nangin kula tak rata-rata, rasane kapok. dapat kapok? Kula zikir seprono seprene esok awan sore bengi nangin di urip pulau yang ini, rasuki. Kula seprono seprene zikir dari mujahadah niku wau. Dugi sinten niki umur kula mung tuwa ngeten niki zikir dengan asal buji. Kula niki proses karo istialah ugi lek mana mandek. Mira punika jenengan letur niki wau mimpi kula berarti kulillah kluwek niku kulil lillah dan ngucap malih pikir rono Gusti Allah matur nuwun ya Allah ini saya sudah jadi tenang gitu lah. Padahal kita memiliki wong nawa itu ikramat duyuk niat ingsun mulia ake tamu itu kawan suruh nyeneng ke atine tamu. Ini Niku wau. Mila punika kanthi wontenipun bulan Syawal halal bihalal punika kita jadi maring Lalu sejauh ini Nabi sebagai umat Islam Pulau Panjenengan Sedoyo dan terus Islam kan sangat saya Islam itu menawi pentingnya kita muslim sangat itu kroso nyaman kroso seneng tentrem menawi lenggah sarang kita itu Islam yang saya tinggalipun wekdal kanjeng Nabi dipun sewani dening sahabat. Kanjeng Nabi amal nopo ingkang saling Wekdal niku dawuhipun kanjeng Nabi ibu niko Islam ingkang status pundi ingkang sae. Dawuhipun kanjeng Nabi al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sing jenenge wong Islam iku ya wong sing Islam-Islam kaneh niku rasa slamet, rasa tentrem, ayem. Slamet saking lisan kita lan asta kita. Maksudipun pripun? Sederek kita muslim Taneh boten krasa loro-loro mergo lisan kita sok sering ngonen-ngoneni sehingga dari kita waktu ya Allah, tombol bukan senang nyelek-nyelek aku, loro hatinya. Iku di Nabi Islam itu pakai Islam umpamai ke orang ini dulu bisa keloro-loro mergo lesan itu. Semantan itu diumpami kok orang tiang Islam kok seneng nyelek nopo main kasar kali yang sanen. Pokoknya nak gelem melu aku tak paling kue kafir. Bukan Islam bukan kata wonten, bukan wonten Islam kok keras itu bukan wonten. Islam itu rahmatan lil alam. Selamat saking lesan kita, lan atau saking Kalau yang Kula kemutan pun Mbah Kiai Haji Hashim Muzadi. Eh, Sesepuh ibu PBNU. Tentang kandungan pondok Afrika Monteng Malang Jawa Timur. Kemudian Gubernur Sel, Mbak Kiai Haji Mulyadi Balawaru kepingin tumbas lampu kuno. Wonten ing Jakarta, wonten ing Jalan Surabaya. Berikut Jalan Surabaya itu kuasa toko ingkang Sakti, barang-barang antik, barang-barang kuno. Di iya, wonten ingkang kuno, wonten ingkang Jalan Lakin banasim kalau lebet wonten toko ingkang sajian e, lampu takut datang batu ibu muslim ingkang sajian. Pak, kulo kepengen sumbat lampu. Lampu nopo di Pak Kaji. Ingkang kagungan toko boten ngertos menawi iki wae sik sumbat di Pak menjadi Pak ini Pak Haji. Jadi itu tunggal selaku nopo Pak Haji. Saya tinggal nopo sik lawas. Kalau kepingin sik lawas. Pinten menawi enggal pinten. Engkang lawas itu rezine kali itu setengah. Engkang lawan kali itu setengah. Engkang enggal 650 ewu. Um, menaik mengatakan pulau langsung bersih lawas mawon. kami pun bahas jadi. ini pun pendetaken lampu ingkang lawas. Lampu karena yang lawas pun pendetaken lampu. Niki pakai lampu pun. Niki meskipun pakai bahasa Indonesia, ini pulau bahasa Jawa, bahasa Jawa. Niki lampu nipun. Bahasa kaget. Niki kan lampu anyar. Kalau kan kepengen utai pesen lampu si lawan buat si anyar. Dan di niki lampu niki jenengan jarge mawon pinten-pinten tahun mungkin bakal jadi lampu lawan. <laughs> lawan dewi mungkin itu pun jenengan jar mawon bakal lawas dewi. Mangkel. Nanging ibu kiai di benten kali ibu yang belum awam kados kula panjenengan mantong ya wis muntah kasih duwe ilmu ya di pun tahan eh tak kula tempeatiku lajeng Mbah Hasim mendalakan artonipun ya wis tak lampu lampumu kuwi dipun bayar dipun arton arto Bapunipun kaget Loh, Pak Kaji, niki kok nampung namung saya ketemu Kan tergini pun lampu lawas niku rong setengah. Berarti jenengan kurang bayar ini, <laughs> buat tempe anakal di wong alim jawabun pun bahasin, Niku kurangnya pulau bayar besok naik lampu niki pun dadi lawas. <laughs> Kulau bayar nak pun jadi lawan. Jadi terus kita bayar tuh saya bayar ewu Tak boleh dijajak-jajak, tak kok pinter kaya ini karep kuwi aku arep ngapusi jebule. Sing tuku malah lebih pinter dari ngapusan. <laughs> Waktu pun dipinjam jenengan, satu pun pinter ya Pak Kaji. Kulo itu asli saking Malang kagungan pondok alam hitam Ya Allah jenengan niku terus ketua ikut PBN Bumbi. Nah, Allah nyuwun pangapunten, Pak Kiai nyuwun pangapunten, kalau sampun dosa dan dhateng panjenengan. Niki artanipun pun boten tak bayar utuh, kalau diskon 600 mawon, ikan ingkang 50 kula Pada ini pun bahasin ya Allah. Menungso pun jebul kata kata pun wedi marang menung menungso. Boten wedi marang Gusti Padahal mesin pun menawi wedi kalian Gusti Allah, nilai awal boten bakal ngapus. Wong ini pun kalian Gusti Allah, mbok sing tuku niki wae Mbah Kiai utawi namung petani. Engkang tumbang kalau wau pejabat utawi namung penjahit. Mboten peduli sinten sing tumbang kula asri datang Gusti Allah khasyatullah kula wedi yo ya bakal ngapusi. Nanging jebule Yuswa saya soibun bahasin. Akeh-akeh menungso kok yo. Ya? Ikul wadine marang menung sok, Buatan asli datang Gusti Allah. Mila punika jauh atau yang ingkang kaping akhir mugi kan di barokah barokahipun bulan Syawal dan halal di halal punika kita dipun tambahi anjir kita datang Allah khasyatullah sehingga sakit sampai persaingan datang foto-foto, boten gampang tumindak Allah tumindak ingkang awan datang sinten kemawon datang Gusti Allah datang menungso datang sinten kemawon mungkin kita dipun jagi atas pun Allah innama yakhshallaha min ibadihi Allah tak temenin ingkang asli datang Gusti Allah punika tiang-tiang ingkang gadai il ilmu. Mugi-mugi ilmu kula panjenengan dipun tambahin terus boten cekap ilmu nipun kemawon nanging dipun paringi ilmu ingkang ya lan ngamal ingkang ilmiah. Nopo ilmu ingkang ya Ilmu ingkang amaliyah punika ilmu ingkang dipun amalaken lan amal ingkang ilmiah amal engkang linambaran ilmu terus ngamal inggih mergo dipun dasari kalian ilmu lan ilmu ini pun itu dipun amalakan. kula bilih sekarang sama sudah jelas kula niki manfaat lan barokai kirang ini wonten salam saestu waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.